Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dahu. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an. Sekarang kita akan memasuki permasalahan yang ke-50 daripada permasalahan-permasalahan jahiliyah. Ritual atau perilaku atau perbuatan orang-orang jahiliyah. Permasalahan yang ke-50 ini adalah pembahasan mengenai sikap menentangnya mereka terhadap kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul jadi mereka menentang, tidak meyakini, bahkan mereka mengingkari. Tidak mungkin Allah Ta'ala nurunkan kepada manusia sesuatu apapun. Kata mereka. Nah, kita lihat sini. Kala al-imam al mujadid rahmatullah alaih. Syekhul Islam. Ibn Abdul Wahab. An-Najdi at-Tamimi rahmatullah alaih. Al-Masalatu al-Khamsun. Permasalahan yang ke-50. Qauluhum, yaitu ucapan mereka. Ma anzalallahu ala basharin min syaih. kata mereka. Allah telah mengkisahkan tentang keadaan mereka. Tidaklah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan kepada manusia sesuatu apapun katanya. Al-Quran pun tidak. Kitab-kitab pun tidak. Nah, barakallahu fikum. Wahyu pun tidak. Kita lihat penjelasan yang disampaikan oleh Syekh al Fauzan wafaqahullah. Asy-Syarah. Qalatil Yahud, orang-orang Yahud mengatakan, "Ma anzalallahu 'ala basharin min syai'." Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan untuk manusia sesuatu apapun katanya. Tidak menurunkan kepada manusia sesuatu apapun. Wa ma'nahu maknanya ingkaru risalati kulliha. Pengingkaran mereka terhadap apa? Terhadap utusan-utusan seluruhnya. Jadi tidak ada rasul itu. Wa ingkarul wahyi kullih dan juga pengingkaran terhadap wahyu seluruhnya. Walladhi hamalahum ala ma qaluhu al-hasadu li Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perhatikan di sini Faktor apa yang mendorong atau membawa orang-orang Yahud mengatakan dengan ucapan seperti ini? Nah, kata beliau, "Walladzi hamalahum" Faktor yang membawa mereka, yang mendorong mereka alama terhadap apa yang mereka ucapkan adalah al-hasadu penyakit hasad, penyakit iri. Ini terhadap siapa? Iri terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang-orang Yahud mereka pengakuannya mengikuti jejaknya Nabi Musa alaihissalam. Namun padahal Nabi Musa alaihissalam dan juga yang tercantum dalam Taurat perintah untuk mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena mereka iri, mereka hasad, tidak suka. Akhirnya nah barakallahu fikum terdoronglah mereka untuk mengingkari seperti ini semuanya. Faraddallahu taala alaihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bantah mereka biqaulih dengan firman-Nya, "Qul Man anzal al kitab alladhi jaa bihi Musa nura wa huda linnas. Naam. Katakanlah, man anzal al kitab alladhi jaa bihi Musa nura wa huda linnas? Siapakah yang menurunkan al kitab suci yang telah diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai cahaya dan petunjuk untuk manusia? Siapa? Ai madum tum takulun Nah, selama kalian terus-menerus mengatakan Alkitabul ladzi ma'a Musa min indillah, kitab suci yang bersama Nabi Musa alaihissalam itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa Musa basyarun sedangkan Nabi Musa adalah manusia. Falimadza taqulun ma anzalallahu ala basharin syai'? Kemudian kenapa? Limadza kenapa? Kalian mengatakan ma anzalallahu ala basharin min syai'? Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan nah, kepada manusia sesuatu apapun. Berarti kalian tuh iri gitu loh. Nah, kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam aja kalian meyakini itu turunnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ketika giliran Al-Qur'an turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kalian justru mengingkarinya? Fahadha tanaqudun minal yahud, la'anahumullah. Ini merupakan apa tanakut? bentuk kontradiksi, bertabrakan. Nah, barakallahu fikum dari orang-orang Yahud. La'anahumullah Semoga Allah Ta'ala melaknat mereka. Hamalahum alaihi al-hasadu. Perhatikan ini. Faktor yang membawa ucapan mereka tadi. Nah, dorongan atau yang mendorong mereka berucap seperti itu adalah hasad sebabnya. Jadi penyakit hasad barakallahu fikum sangat berbahaya sekali. Karena penyakit hasad adalah apa? Iri. Nah, barakallahu fikum, dia ingin kalau seandainya keistimewaan atau kebaikan yang ada pada saudaranya itu hilang. Nah, barakallahu fikum. Jadi, nah barakallahu fikum dia menginginkan hilangnya kenikmatan yang ada bersaudaranya, nah karena dia tidak memiliki. Nah, ini ini namanya hasad yang diartikan dengan iri yang tercela. Karena kalau hasad barakallahu fikum yang maknanya ghibtah, al-hasadu hasad yang maknanya ghibtah itu keinginan nah barakallahu fikum untuk menjadi saudaranya atau menjadi seperti saudaranya yang baik atau saudaranya punya kebaikan kemudian dia ingin menjadi seperti dia tanpa mengharapkan hilangnya kenikmatan pada saudaranya itu namanya ghibtah. Namanya apa? Ghibtah. Itu diperbolehkan. Nah, sehingga datang dalam sebuah hadis la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad, keirian. Nah, barakallahu fikum yang diperbolehkan kecuali pada dua perkara. Nah, hasadnya seorang kepada orang yang penghafal Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, nah sehingga dia bisa nah berhujah dengannya, kemudian dia pengen bisa seperti si fulan itu tanpa mengharapkan apa? tanpa mengharapkan atau tanpa berangan-angan kebaikan itu hilang dari si fulan. Nah, itu boleh. Tidak masalah. Yang kedua, hasad kepada orang yang punya harta, harta banyak karena dia bisa sodako, Bisa sodako, bisa nifat. Akhirnya kita berkeinginan untuk seperti si fulan agar punya harta dan bisa sodako juga. Tan tapi tanpa menginginkan Nah, kenikmatan yang ada si sebulan itu hilang. Nah, itu diperbolehkan. Yang dilarang bagaimana yang dilarang barakallahu fikum? Rasa iri yang diiringi dengan apa? keinginan yang sangat kuat agar kenikmatan itu hilang dari saudaranya. Ini terjadi ya, barakallahu fikum. Orang orang Yahud seperti ini. Eh, hasad yang ada pada orang Yahud, mereka itu ingin kalau seandainya Nabi Muhammad itu nggak dikasih apa-apa gitu loh. Nah, biar Nabi Musa saja katanya. Allah musta'an. Kita lihat sini, hatta bir birrusuli kullihim bahkan dan hingga mereka mendustakan atau mendustai para rasul seluruhnya. Babil kutubi kuliah dan bahkan juga berdusta atau mendustai mengingkari adanya kitab-kitab seluruhnya min ajli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam karena dalam rangka hasadnya mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa min ajli Al-Qur'an dan juga karena dikarenakan Al-Qur'an nasallallahu alafiyah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan bayangkan ini orang-orang Yahud terkenal mereka membunuh membunuh para nabi nah barakallahu fikum laqad sami'a Allahu qawla alladziina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya syahidnya mana wa qatlahumul anbiya Nah, sanaktubu ma qalu, sungguh kami akan mencatat apa yang mereka ucapkan. Akan menulis apa yang mereka ucapkan. Wa qatlahumul anbiya dan perbuatan mereka membunuh para nabi. Terbukti mereka orang Yahud. Bagaimana? Nah, permusuhan mereka terhadap kaum muslimin, terhadap agama Islam ini dan tidak akan ridha terhadap kaum muslimin, tidak akan ridha terhadap orang-orang yang memeluk agama Islam hingga orang-orang tersebut mengikuti jejak dan langkah serta agama mereka. Walan tardha 'ankal yahud wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan tidak akan ridha orang-orang Yahud dan Nasara kepada dirimu. Nah, hingga Pak engkau mengikuti jejak atau agama mereka, bayangkan Pak. Allah musta'an. Kita lihat sini, fangduru ma yaf'alul hasadu bi ahlih. Perhatikanlah, lihatlah apa yang diperbuat. Nah, barakallahu fikum yang namanya rasa hasad keirian eh, terhadap pelakunya. Nah, barakallahu fikum maksudnya pelaku orang yang memiliki hasad bagaimana apa yang diperbuat oleh dia. Wa mislu qaulul Jahmiyah yang semisal dengan itu ucapan Jahmiyah. Jahmiyah kelompok sesat yang dipelopori, yang dikembangkan pemikirannya oleh Al-Jahmil Sofwan. Sudah kita sebutkan berkali-kali ya. Al-Jahm bin Safwan itulah yang menyebarkan pemikiran Jahmiyah di antara pemikiran yang paling parah. Nah, para fikum adalah nam Al-Qur'an itu makhluk bukan kalamullah. Kemudian yang paling parah juga secara globalnya mereka meyakini Allah taala tidak punya nama, tidak punya sifat. Ayo, Jahmiyah nisbah kepada Al-Jahm bin Safwan. Mengambil ilmu dari siapa? Mengambil ilmu dari Ja'ad bin Dirham al jaad bin Dirham. Kemudian al bin Dirham mengambil ilmu dari Nambayan bin Sam'an. Atau ada yang mengatakan juga Aban bin Sam'an. Kemudian Aban bin Sam'an atau Bayan bin Sam'an mengambil ilmu dari Qanud Ibnu Ukhtilabid Ibnu Al-A'sam Al-Yahudi. Ujung-ujungnya dari orang Yahudi. Kemudian dia mengambil ilmu dari salah satu orang Yahud dari negeri Yaman. Ayo bayangkan itu. Silsilah pengambilan ilmu Nah, barakallahu fikum atau pemikiran Jahmiyah ini. Wa billah. Nah. Dan perlu diperhatikan meninggalnya atau matinya Ja'ad bin Dirham dan juga Al-Jahm Sofwan itu dalam keadaan dibunuh, disembelih. Nah, adapun Al-Ja'ad bin Dirham, Ja'ad bin Dirham disembelih oleh salah satu pemimpin waktu itu khalifah. Nam Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Khalid bin Abdullah Al-Qasri waktu itu kejadiannya Nah, barakallahu fikum ketika Idul Adha. Jadi waktu itu beliau naik di atas mimbar, kemudian ayuhan nas. Beliau seraya berkata, ayuhan nas, wahai manusia, dahu dhahayakum. Sembelihlah sembelihan kalian, hewan korban kalian. Fa inni mudahin bil ja'd. Sesungguhnya aku akan menyembelih berkorban dengan ja'd ini. Fa innahu za'ama anna Allah lam yattakhid Ibrahim khalila wa lam yukallim Musa taklima katanya. Perhatikan ini. Karena jahat ini dia beranggapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan Nabi Ibrahim kekasih dan juga beranggapan bahwasanya Allah taala tidak berbicara dengan Nabi Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Fanazala minal mimbar fatabahahu. Akhirnya, nah barakallahu fiikum Khalifah Khalid bin Abdullah Al-Qasri turun dari atas mimbarnya kemudian menyembelih jahat bin Dirham ini. Nah, tragedinya tidak jauh beda. Al-Jam bin Sofwan meninggalnya juga dibunuh oleh siapa? oleh salah satu amil Khurasan. Nah, Salim eh, Salam Salam ibnu Ahwaz. Nah, Salam ibnu Ahwaz. Nah, Ahwaz itu yang membunuh. Nah, barakallahu fikum jam besokan ini. Kita lanjutkan. Wa mithlu qaulul Jahmiyah dan yang semisal dengan itu ucapan Jahmiyah, "Innal Qur'ana lam yanzil min indillah." Perhatikan ini. Sesungguhnya Al-Qur'an tidak turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala kata orang Jahmiyah. Wa qaulu man qal dan juga ucapan orang yang mengatakan inna sunnata laysat wahyan min Allah. Sunnah itu bukan wahyu dari Allah, bayangkan ini. Wa inna hiya min min ijtihadir rasul. Hanya saja sunnah itu adalah bersumber dari istihadnya Rasul. Ini keliru ya. Sangat keliru barakallahu sangat keliru sekali. Bagaimana keliru barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad itu berucap dengan hawa nafsu, melainkan yang diucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi as-sunnah juga wahyu barakallahu fikum. Al-Qur'an jelas. Nam tanzilu min hakimin hamid. Turun dari zat yang maha bijaksana dan maha mulia. La raiba Tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Allah Rasulullah juga bersabda dalam hadis yang sahih, "Ala inni Uti Qur'ana wa mislahu ma'ah. Perhatikan itu. Itu yang paling jelas juga. Ala inni Uti Qur'an wa mislahu ma'ah. Ketahuilah sesungguhnya aku diberikan Al-Qur'an dan yang semisalnya itu bersamanya, yaitu apa? As-Sunnah. Nah, kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab itu, dzkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah." Min ayatillah Al-Qur'an wal hikmah sunnah. Nah, barakallahu fikum. Sehingga apa? Sehingga nah barakallahu fikum Al-Qur'an dan As-Sunnah dua-duanya adalah wahyu. Nah, barakallahu fikum dari Allah Subhanahu wa taala. Ada pun ungkapan orang-orang mengatakan As-Sunnah bukan wahyu, itu adalah sumber istihadnya Rasul, itu adalah ucapan yang batil dan ucapan orang-orang Jahmiyah mengatakan Al-Qur'an tidak turun dari Allah Subhanahu wa taala juga batil. Kenapa barakallahu fikum? Karena kalau seandainya Al-Qur'an turunnya bukan dari Allah Subhanahu wa taala, dari bikinan manusia, Nah, barakallahu fikum. Niscaya apa? Akan dijumpai perselisihan yang sangat banyak. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Lau kana min indillahi, lau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Kalau seandainya Al-Qur'an itu turunnya nah barakallahu dari selain Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan menjumpai apa? menjumpai perselisihan yang sangat banyak di dalam Al-Quran tersebut. Namun Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan penjelasan bahwasannya tidak ada keraguan sedikit pun dalam Al-Quran. Alif Lam Mim, Zalikal Kitabu La Raiba Fi. Alif Lam Mim, Zalikal Kitabu La Raiba Fi. Nah, Al-Quran adalah kitab yang tidak ada keraguan dalamnya. Nah, kullau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Katakanlah kalau seandainya Al-Qur'an itu datangnya dari selain Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan menjumpai perselisihan yang sangat banyak sekali. Oleh karena itu barakallahu fikum hafizakumullah. Naam, Al-Qur'an adalah kalamullah jalla waala ala, minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Naam, dari Allah Subhanahu wa taala sumbernya dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an adalah wahyu, kemudian As-Sunnah juga wahyu. Naam itu yang beliau sebutkan di sini bahwasanya orang-orang Yahud menafikan atau meniadakan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an ataupun berupa As-Sunnah. Nah, barakallahu fikum karena sumbernya adalah mereka hasad, iri terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nasallallahu assalamat wal afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallallahu an yujannibana 'anil fitan ma dhahara minha wa ma batan innahu waliyudzalik wal qadiru alaihi.